بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah malam hari ini bisa bertemu kembali berkumpul di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga yang kurang sehat jadi sehat, yang sakit jadi sembuh, yang punya hajat keturutan hajatnya Yang pengen menikah segera memperoleh yang diharapkannya Yang butuh duit segera dapat gerojokan duit tanpa henti Yang mudah datang dari segala arah Gak pakai susah payah Kemudian semua panjang umurnya fitoatillah Dan husnul khotimah akhir usianya Amin Allahumma Amin Malam ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Al-Hikam Ibn Athaillah Al-Askandari radhiyallahu taala anhu dan kita malam ini akan bahas hikmah yang kedua. Hikmah yang ke kedua. Iradatu kat-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk bertajrid Sementara Allah meletakkanmu di dalam asbab itu merupakan bagian daripada dorongan syahwat yang tersembunyi. Ya, syahwat yang tersembunyi. Insya Allah kita bahas 45 sampai 60 menit. Insya Allah bisa dipahami oleh yang berbicara maupun oleh yang mendengarkan ya di sini maupun dimanapun ila yaumil qiyamah amin Allahumma amin tukat tajrid kamu pengen bertajrid apa artinya tajrid jadi orang itu ada asbab ada tajrid tajrid adalah melepaskan diri dari segala usaha ya melepaskan diri dari segala usaha itu namanya tajrid. Misal orang mau punya duit, maka seharusnya dia ada usahanya. Ya. Normalnya pengen punya duit kerja. Pengen punya duit ke sawah. Pengen punya duit ke kantor. Pengen punya duit ke pasar. Itu namanya mengambil sarana, mengambil sarana karena sarana yang menjadi sebab datangnya duit atau uang diantaranya dengan bekerja entah di kantor entah di sawah entah di di pasar sarana itu namanya sabab sarana sarana jamaknya sarana makanya as asbab lawannya dari sarana dari mengambil sarana adalah melepaskan diri dari semua sarana yang melepaskan diri dari semua sarana. Jadi pengen punya uang, seharusnya sarananya beker, bekerja. Tapi dia tidak mau bekerja. Dia tidak mau beker, bekerja. Orang yang seperti ini, kalau sampai dia melepaskan diri dari semua sarana yang ada, ya melepaskan diri dari semua sarana yang yang ada, padahal Allah meletakkan dia di dalam sarana. Jangan bingung dulu. Ini baru bahasa bahasa bebasnya ya. Meletakkan dirinya dalam sarana. Sekarang kerjanya apa? Nyopir. Itu nyopir sarana dapat duit atau sarana nggak dapat duit? Sarana dapat duit. Kerjaannya apa sekarang? Jadi tukang parkir. Kerjaan atau bukan kerjaan? Kerjaan. Kerjaannya apa sekarang? Kerjaannya sekarang adalah jaga to toko. Kerjaannya apa sekarang? Oh ternyata kerjaannya mencangkul di sawah. Kerjaannya sekarang apa? Oh jadi karyawan sebuah kan kantor, sebuah perusahaan. Kerjaannya sekarang apa? Oh jadi dok, dokter. Kerjaannya sekarang apa? Oh pilot pesawat terbang. Kerjaannya sekarang apa? Jawabannya A sampai Z. Ada yang kerjaannya A, ada yang kerjaannya B, ada kerjaannya C dan seterusnya. Terus kok dia lihat Habib Novel. Wah, kelihatannya enak jadi Habib Novel ya. Jumat duduk ngajar. Rabu duduk ngajar. Senin pergi nggak ngajar. Selasa pergi ngajar. Hidupnya kok kelihatannya rumah pengajian. Rumah pengajian rumah pengajian. Ya udahlah, saya pengen jadi seperti Habib Novel atau Ustadz atau Kiai atau guru yang ahli ibadah. Saya akan tinggalkan kerjaan saya nyopir, saya akan tinggalkan kerjaan saya mencangkul di sawah, saya akan tinggalkan kerjaan saya jadi pilot pesawat terbang, saya akan tinggalkan kerjaan saya jadi karyawan sebuah kan kantor karena ini semua dunia. Ini membuat saya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat saya hanya pengen cari kenikmatan duniawi. Saya akan tinggalkan semua itu, saya mau cari akhirat, saya mau di masjid saja, saya mau di pengajian saja, saya mau di musola saja. Orang yang seperti ini kira-kira benar atau salah? Nah, Ibnu Athaillah ngasih tahu, Keinginanmu yang seperti itu, ya. keinginanmu yang seperti itu. Sementara engkau di makom asbab. Masih bisa bekerja, masih bisa berusaha, masih bisa ngantor, masih bisa nyangkul ya. Kemudian kok udah saya mau pensiun dah, nggak mau apa-apa, cuman mau ibadah. Sebetulnya itu dorongannya bukan akhirat, tapi itu hawa nafsu yang tersembunyi. Hawa nafsu yang tersembunyi. Berarti bagus atau jelek? Berarti bagus atau jelek? Jelek. Nah, pernah enggak seperti itu? Pernah atau sering? Giliran pasar sepi udah ngomong. Ya, pasarnya se sepi. Mulai sekarang saya enggak mau kerja lagi. Kalau pasar ramai Mulai sekarang saya nggak mau ngaji lah lagi ini. Jadi kalau pasar sepi semangat semangatnya cari il, ilmu. Pasar rame semangatnya ninggalkan ilmu. Nah, orang yang betul-betul yang dicari Allah, kalau dia cari Allah, dia tidak akan meninggalkan apa yang Allah sedang berikan dia tugas. Oh, saya ditugaskan sama Allah sekarang jadi petani. Ya udah, dia kemudian bukan tinggalkan upayanya untuk bercocok tanam, kemudian mau jadi ustadz. Semua itu ada waktunya, semua ada orangnya, semua ada tempat tempatnya. Almarhum kakek saya waktu umur 90 tahun umur 90 tahun ngomong ke saya. Kakek saya itu meninggal umur 93 tahun. Meninggal umur 93 tahun. Novel sekarang abibmu ini sudah di makom tajrid. Sekarang abibmu ini sudah di makom tajrid. Artinya apa? Nunggu umur 90 tahun baru ngomong. Sekarang habibmu sudah di makom tajrid. Gak usah usaha lagi. Kenapa? Lah memang gak bisa. Memang gak? Gak bisa. Mau kerja di kantor 90 tahun ya diusir. Betul betul. Mau jadi pegawai negeri 90 tahun, pensiun ya. Udah pen pensiun. Mau buka toko 90 tahun, ya nggak bisa. Ya nggak mam, nggak mampu. Terus mampunya apa? Ya udah, karena nggak bisa apa-apa, ya saatnya sekarang ya duduk diam, bisanya zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya memang betul-betul di makom tajrid, tidak mampu usaha usaha. Sementara almarhum Habib Anis, almarhum Habib Anis umur 77 tahun, bahkan 78 tahun sebelum meninggal dunia, beliau itu ya masih buka to toko. Beliau ya jual kur kurma. Beliau kelola tokonya, padahal beliau imam mas masjid sehari lima waktu ngimami di masjid. Beliau juga seorang guru Tiap hari juga nggak ngajar, tapi usahanya cari penghasilan ini lewat sabab namanya buka toko nggak ditinggalkan. Lah kalau sekarang muncul anak-anak muda gaya. Nah, yang tersinggung monggo. Ya toh, Pak, saya nggak mau cari duit gaya. Tapi kalau nggak punya duit mumet. Ada enggak orang seperti itu? Oh, banyak. Saya nggak mau nggak mau nggak mau cari du duit. Tapi kalau nggak punya duit, mumet. Orang yang yang betul-betul cari Allah itu punya duit, nggak mumet, nggak punya duit juga nggak mumet. Nah kalau kita nggak punya duit mumet, punya duit juga Terus enaknya diapakan tuh? Ah? Punya duit? Mumet, pusing. Enggak punya duit? Soyo ya semakin bu, pusing. Nah orang-orang soleh enggak begitu, punya duit enggak pusing, enggak punya duit juga tidak tidak pusing. Karena memang hatinya kepada Allah, hatinya kepada Allah. Lah keinginan yang menggebu-gebu untuk meninggalkan dunia seakan-akan ya, pengen meninggalkan dunia. Padahal Allah lagi jadikan dia tugasmu cari duit. Bantu adiknya, bantu kakaknya, bantu pamannya, bantu bibinya, Ya, udah memang tugasmu di sana. Jangan kamu tinggalkan semuanya. Poso Dawud, zikir gak mandek, malam tahajud, baca Al-Qur'an terus. Dia mengira, "Wih, ini bagus, lebih hebat daripada saya yang kemarin, yang kalau saya pagi sampai sore cari du duit." Saya tinggalkan semua itu yai, guru. Sekarang saya pagi nggak cari duit, siang nggak cari duit, sore nggak cari duit. Terus ngapain? Saya i'tikaf di masjid, saya baca Al-Qur'an, saya zikrullah, saya cari ilmu yai. Dunia udah saya tinggalkan. Gayanya dia udah meninggalkan dunia. Padahal neng atine mikir, kira-kira untuk duit kapan dia? Kira-kira saya dapat duit kapan ya? Kira-kira bisa beli motor kapan ya? Kapan ya? Jadi zikir Allahumma motor, Allahumma motor. Eh, pikirnya la ilaha illallah tapi hatinya nih motor kapan? Motor kapan nih? Nah, ini kira-kira yang dipikir dunia atau akhirat? Yang dipikir dunia. Yang dipikir dunia itu namanya bukan dia meninggalkan usaha, bukan meninggalkan dunia, sebetulnya dia malas. Ya, mau enaknya sendiri, mau enaknya sendiri maka dia pilih, udah ngaji, saya cari ilmu, saya ke masjid. Dan timbang saya cari duit untuk kakak saya. Daripada cari duit untuk adik saya. Daripada cari duit untuk paman saya. Daripada cari duit untuk bibi saya. Lebih baik saya nongkrong di masjid. Toh nanti kalau ada rezeki jadi rezeki saya. Kalau memang gak ada rezeki, ya gak mungkin jadi rezeki saya. Gayanya seperti orang yang paham akhirat. Padahal yang hatinya, di hatinya yang dipikir cuman dua duit, dua duit. Model seperti itu. Ada enggak nih? Kok kelihatannya tampang-tampang pelaku semua. Jadi kadang gitu ini itu bisikan nafsu, bisikan naf, nafsu. Makanya jangan jangan gaya. Pernah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu Sayyidina Umar ini kan memang hobinya ya, hobinya adalah melakukan blusuan. Jadi termasuk salah satu pencetus blusuan internasional dan interakhirat itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar. Blusuan ke pasar, ke masjid, ya. Ke apa namanya? gang-gang, kampung-kampung, bahkan ke tapal batas kok, kota, ke gunung, ke perkebunan. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu hari beliau masuk ke masjid, ngecek nih jam kerja, jam kantor kalau sekarang ya jam jam kantor. Dia cek di masjid, ada anak muda. Masya Allah, jam kantor anak muda di masjid. Bagus atau jelek? Bingung jawab. Ya. Jamnya ini jam kantor, jam kerja. Ada anak muda di masjid. Duduk khusus Zikir. Sayyidina Umar nggak nggak nunggu selesai zikirnya ditanya, "Nak, ya. Kenapa di sini?" Iktikaf khalifah. Nah, terus kamu untuk keperluan harian, makan kamu, ya, jajan kamu, dari mana kamu dapatkan? Saudara saya khalifah. Saudara saya yang ngasih saya, yang jamin makan saya, jamin jajan saya saudara saya. Enggak disebutkan untuk kakaknya atau adiknya ya, saudara saya. Maka Sina Umar mengatakan ya, aku ke a'bad minna. Sesungguhnya saudaramu yang di luar nyarikan duit buat kamu, itu nilai ibadahnya lebih hebat daripada kamu. Nah, jenengan pilih yang mana? Halo? Ayo pilih yang mana? Pilih jadi yang di luar atau yang di dalam? Nah, orang malas-malas ya dalam. Oh, kan, aslinya tuh malas, bukan nyari akhirat. Aslinya malas. Kalau orang cari akhirat itu yang dicari pangkat yang lebih tinggi. Betul atau betul? Kalau ternyata yang lebih tinggi yang cari di luar, yang lebih tinggi yang cari di di luar, nyari duit buat saudaranya, nyari duit buat orang tuanya, nyari duit buat kakaknya. Ya yang seperti itu yang lebih tinggi Mestinya dia segera tinggalkan masjidnya Nyusul saudaranya Bantu cari du duit Tapi ini tidak Banyak orang itu salah kaprah Salah kah? Kaprah Tapi Masa kita nggak boleh cari akhirat Loh Nah ini ini ini model-model al-ngeyelu Orang-orang ngeyel Yang bilang enggak boleh cari akhirat siapa? Tidak ada kan? Ini yang dibahas masalahnya apa? Ini kelihatannya cari akhirat, sebetulnya bukan cari akhirat. Kenapa? Wong Khalifah mengatakan aku ka'abad minka. Saudaramu yang di luar cari duit buat kamu, berarti yang cari duit itu cari akhirat atau cari dunia? Hmm. Ayo. Yang yang ke kantor cari akhirat atau cari dunia? Ya tergantung. Tergantung niatnya, ya kan ya? bentuk pekerjaannya dan niat niatnya. Lah kalau usia udah 100 tahun, ya usia udah 100 tahun, ya nggak mau memperbanyak baca Al-Qur'an, nggak mau memperbanyak zikir, maunya cuman cari duit sana, cari duit sini. Ini namanya memang nafsu cari duit. Betul kan? Nah, tapi kalau ada anak muda, anak muda punya semangat yang kuat untuk cari duit buat bantu orang tuanya, cari duit buat bantu adik, adiknya, cari duit untuk keluarganya, cari duit buat temannya. Semangatnya luar biasa, itu dia tinggalkan gara-gara pengen dapat pahala baca Al-Qur'an yang banyak, pahala zikir yang banyak, maka dorongannya dia meninggalkan, meninggalkan cari duitnya itu adalah untuk cari apa tadi? Cari paha, pahala. Padahal pahalanya dia untuk untuk memberikan duit kepada orang tuanya, pahalanya memberikan harta kepada keluarganya, itu lebih ting, tinggi. Berarti seharusnya mana yang dia pilih? Kalau memang yang dicari akhirat, mana yang dia pilih? Dia kerja. Lah kenapa dia tinggalkan kerja? Karena males. Sama-sama cari dapat pahala enak beginilah nyantai nganggur toh saya cukup saya mampu saya dapat duit gak usah ngurusi keluarga saya saya nah ini pandangan yang salah kenapa Ibn Athaillah mengatakan seperti ini karena banyak terjadi orang belajar agama akhirnya meninggalkan asbab meninggalkan upaya mendapatkan penghasilan hidup nah tasawuf nggak begitu Sufi nggak begitu. Masih ingat ceritanya Khalifah Omar eh, bin Khattab dengan eh, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Waktu Khalifah Abu Bakar jadi khalifah, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Kita, kita kenal Abu Bakar As-Siddiq itu pedagang ulung. Mertua Nabi Muhammad SAW ini pedagang, pedagang ulung. Apa kerjaannya? Jual kain, tekstil. Sayyidina Abu Bakar itu termasuk penjual kain ya, pedagang teks, tekstil. Hari pertama jadi khalifah, hari pertama jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar itu bawa kain ya, dipikul. Jalan ke pasar. Di tengah jalan papasan dengan khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang belum jadi khalifah karena khalifahnya Sayyidina Abu Bakar. Ditanya, "Mau kemana Pasar. Mau ke pasar, ngapain ke pasar? Cari nafkah untuk keluarga saya, untuk istri saya, untuk anak anak saya. Sayyidina Umar mengatakan, bukan waktunya lagi. Ini bukan waktunya kamu ke pasar. Sekarang waktunya kamu ninggalkan pasar, kamu duduk ngurusi negara. negara. Lah ini baru namanya ada jerit meninggalkan usaha karena alasan akhirat yang jauh lebih pen penting daripada Alasan akhirat yang sama, ini usahanya kan untuk akhir akhirat, tapi nilainya yang ini cuman untuk keluarga, yang ini untuk mengurusi seluruh masyarakat es Islam. Di situ baru boleh orang bertajrid. Bisa dipahami? Nah, berarti ini sudah di makam tajrid belum nih? Belum. Ya, belum ada ini. Makanya kalau gaya nggak mau kerja itu namanya bukan tajrid tapi Males. Hadir dah orangnya? Iya. Makanya saya kadang saya usir tuh kalau ada anak muda di sini mau mau ngaji terus di sini saya usir. Punya ibu enggak? Punya. Punya bapak enggak? Punya. Jadi yang yang masih ada di Rodo, ya anak muda di Rodo, enggak kerja loh, yang enggak enggak kerja, ya tunggu saja tanggal mainnya saya usir. Ini warning langsung dari saya Ya. Yang masih punya bapak, masih punya i, ibu, Kemudian dia punya saudara, punya kemampuan bekerja terus mau tengah tengok di sini itu bukan cari akhirat, tapi al malesu wal gladrahu. Udah males gladrah gitu kan? Dempeng alasannya mau cari akhir akhirat. Beda kalau memang memang ditugaskan. Ya, ditugaskan oleh Pak Novel ini, kamu tugas di sini. Tinggalkan itu kerja kerjaanmu. Kamu bantu saya dan teman-teman saya. Kamu kerja di sini. Kamu kerja di di sini. Gak usah cari yang lebih be besar karena kamu dibutuhkan oleh ini jamaah Raudhah sekian ba banyak. Nah, ini dia duduknya di sini karena apa? Karena untuk urusan yang jauh lebih be besar. Ngepel di sini, nyapu di sini, ya kan? Gulung karpet di sini. Dia tinggalkan semua kerjaan yang mungkin dia bisa dapat demi apa? demi untuk ngurus sesuatu yang lebih lebih besar. Kerja enggak dia? Dia kerja. Tapi kerjanya dia tidak menuruti nafsunya yang besar, dia cukup apa namanya dapat yang sedikit sementara dia enggak nganggur. Dia menggunakan seluruh waktunya untuk kemakmuran ma majelis. Ini juga bukan tajrid, ini usaha. Ini namanya orang usaha, usaha. Nah, saya udah sampai makom tajrid belum? Belum. Wong saya masih seger kayak gini kok insyaallah ya. Artinya masih muda, umur saya kan baru 14 tahun. Mm -mm. Dibaca dari belakang maksudnya. 41 tahun. Makanya saya nggak mau diem, saya gerak. Geraknya bagaimana? Memang saya tugasnya kan ngajar ya, tugasnya ngajar. Tapi jangan lupa, saya juga jadi sopir. Mm -mm. Saya kan nyopiri teman-teman saya. Makanya kalau saya berangkat pengajian sampai di tempat pengajian dikasih amplop. Kenapa? Sopir. Betul kan? Nah yang lain gak dapat amplop. Kenapa? Bos. Masa bos dikasih amplop. Kalau sopir dapat amplop. Betul tak betul? Iya kan amplopnya ini biaya transportasi. Betul tak betul nih? Nah siapa yang dikasih? Siapa saya? Sopir. Nah kalau nggak percaya tanya, tanya sama teman-teman saya, yang nyupiri siapa? Ini. Jadi kalau sopirin dikasih duit pantas atau nggak pantas? pantes Ya, memang pantes karena memang dia so sopir. Itu yang per pertama. Yang kedua, di samping saya sopir, saya juga jualan buku. Saya jualan buku bahkan ke depan saya sudah mikir, saya akan jualan jaket. Saya akan buat jaket yang bagus, harganya mahal. Gak mau yang gak usah beli. Betul kan ya? Beb kok mahal? Iya. Ya, memang saya mau jual yang mah yang mahal, yang murah-murah yang jualan Mas Roni. Ya kan? Saya pengen jualan yang ma mahal, buat yang bagus, jual yang mahal. Kenapa, Beb? Saya mau menekuni sebab. Saya mau cari du duit. Tapi jangan kemudian saya geladrah. Lawang tugasnya ngajar, kok akhirnya sibuk cari du duit. Itu sa salah. Tapi sisi sebab ini jangan ditinggalkan. Memang makomnya belum tajrid. Kalau tajrid itu ditinggalkan semua. Betul-betul semua ditinggalkan. Contoh, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah begitu jadi Rasul, jadi Rasul, ya semua ditinggalkan nggak dagang lagi ke Syam, ya kan? Karena memang tugasnya jadi jadi rasul dan siap. Cirinya orang yang bisa tajrid apa? Nggak pernah ngeluhkan dunia. nggak punya duit, nggak ngeluh. Seperti yang saya omongin tadi loh. nggak bisa makan, nggak ngeluh. Lah kita udah sehari makan tiga kali, cek ngeluh, ngeleh. Sehari makan tiga kali lebih Bahkan nyemil Mengatakan aduh laparnya Aduh lapar sekali lapar nih, lapar. Padahal udah makan tiga kali nih. Masih bilang lapar. Dia mau bilang saya mau tajrid nanti dulu. Kamu kena lapar aja nggak kuat kok mau tak? tajrid. Beda dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Betul-betul bertajrid, nggak makan ya nggak repot. Terus gimana? Yo ganjel. Bukan kita. Ah, kita lapar, mari kita ganjel dulu. Mesti cemilan. Betul tak betul? Nabi Muhammad SAW lapar, nggak bisa makan. Yuk ganjel dulu. Apa? Batu. Betul-betul batu digan ganjel. Makanya kalau ganjel roti namanya bukan ganjel itu makan itu. Kalau mau ganjel pakai apa? Kalau ganjel pakai apa? Kalau ganjel pakai apa? Tapi kalau kita dikasih roti bilang apa? Kurang ajar lah itu? Oh dikasih roti kok bilang ganjel. Kasih roti namanya ma makan. Kalau dikasih batu silakan digan ganjel. Taruh di ulu hati talenono kan betulnya. Nah itu Rasulullah dan para sahabat lapar taruh nih di perut ya batunya. Sampai tiga batu ditumpuk tiga batu diikat nih ya, diikat. Kenapa? Nahanlah lapar, tidak ngeluh sama sekali. Itu baru namanya makom tajrid. Nah, sekarang tidak nih ya. anak-anak muda karena malas enggak ya. Lebih baik saya cari akhirat. Lebih baik saya cari akhirat. Nah siapa lagi yang di makom tajrid? Makom tajrid sementara ada Siapa? Santri. Emang santri tugasnya ditaruh di pesantren buat belajar. Jangan santri waktunya dia tugasnya untuk cari ilmu belajar, tambah kemudian saya mau cari dunia. Ya, keliru. tugas tugasmu adalah bela belajar. Itu pernah saya alami. Saya jadi santri selama enam bulan. Sama sekali tidak ada upaya cari duit. Tajrid betul. Enggak cari duit. Cuman hidupnya akala yakulu aklan, makan, tapi enggak ada yang dimakan. Ngapalkan Mufroda tuh. Akala yakulu aklan, syariba yasabu surban, dhahaba yasabu dhahaban, jaa yaju'u'an, ya nadhara yadhuru nadharan. Ngapalkan itu. Fi'il madhi, Mudore maupun mas masdar. Ngapalkan satu hari tiga puluh kali tiga, sembilan puluh sembilan puluh kah? kata satu hari. Terus diapalkan. Hidupnya seperti itu. Mau mencontoh? Gak mikir duit, benar-benar gak mikir duit. Mau buat kopi gak ada, ya udah. Gak gak mikir, aduh, gak ada kopi, stres. Enggak. Mau makan nih, duit buat beli mie aja gak ada, ya udah. Dapatnya apa jatanya? Oh, nasi. Ya nak, nasi. Terus dapat enggak sayurnya? Kalah sama kamar sebelah. Ya, yang ditugaskan ngambil sayur kalah, Cok. Cepet sentek rebutan ya. Temennya ngambil lebih dari jatah misal begitu ya udah nasi putih. Ya, nasi bu putih. nggak pakai lauk. Lauknya sudah kalah cepet sama yang yang lain. Jadi makan tajrid. Tapi subhanallah, orang kalau tajridnya beneran, rezeki itu datang. Memang rezeki dah datang. Tengah-tengah enggak punya duit, eh tiba-tiba ada wali murid datang. Ya kan ya? Ayahnya teman saya misalnya dah datang, lihat wajah saya, wajah-wajah melas, saanoh Kesian, nih wajah-wajah mah melas. Tiba-tiba ayah teman saya pulang, ini bapak saya titip buat kamu. Alhamdulillah mie goreng. Ya jadi judulnya alhamdulillah mie goreng, alhamdulillah gula, alhamdulillah kok kopi. Tapi itu makomnya, makom tajrid sementara. Sementara saat cari il, ilmu. Jadi tergantung sekarang sama Allah ditaruh di mana gitu loh. Memang kalau ditaruh lagi lagi harus meninggalkan usaha ya tinggalkan. Kalau memang ditaruh lagi usaha ya usaha. Jangan ditaruh lagi usaha tambah ditinggalkan. Contoh, lagi maju-majunya usaha. Buka toko laris-larisnya, jangan kemudian gaya. Ini toko pas laris-larisnya ini. Kalau saya tinggalkan prestasi, saya akan tinggalkan dunia. Nah, itu nafsu tambahan. Ya. Nah, saya repot ngurusi dunia. Ya, kamu harus berjuang. Dengan repot tadi kamu harus tetap sholat. Dengan repot tadi kamu tetap zikir. Dengan repot tadi kamu cari ilmu, justru perjuanganmu di situ. Ya, perjuanganmu di situ. Contoh, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jelas semuanya ini? Saya baru ngomong setengah jam. Pokoknya nanti sekitar 40 45 menit. Jangan berat-berat. Nanti kalau berat-berat ini kebanyakan akhirnya uh, repot. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab itu cari duit terus atau cari duit sambil cari ilmu? Khalifah Umar bin Khattab. Sehari cari duit, sehari cari ilmu. Kalau kita waktu cari ilmu cari duit, waktu cari duit lupa cari ilmu. Sayyidina Umar betul-betul sehari cari duit, sehari cari il, ilmu, dibagi waktunya. Cari duit, cari ilmu. Istiqomah. Jadi usahanya cari duit itu betul-betul isti istiqomah dan dengan semangat, ya dengan sema semangat. Pernah uh, seorang guru titip pesan pada muridnya. Titip pesan pada muridnya. Muridnya ini Masya Allah Ceramah ya pinter Kalau nulis hot itu tulisannya juga bah, bagus Pesan gurunya cuma satu kamu cari duit ya, kerja. Kamu kerja cari duit. Sambil kamu juga dakwah, jangan lupa kamu kerja cari duit. Nanya sama gurunya, "Kenapa saya harus cari duit?" Jawabannya sepele. Kalau kamu nanti punya duit, nanti ibadahmu lebih ikhlas. Ibadahmu lebih ikhlas. Boleh ngasih contoh? Nah, ini Pak Novel nih. Saya kira-kira sering tidak dimintai tolong ceramah? Sering tidak? Sering kan ya? Nah, kalau saya nggak punya kerjaan, nggak jualan buku, misal gitu ya, nggak jualan jaket, misal sebetulnya nggak punya ker kerjaan, nggak punya duit, nggak punya du duit, duitnya pas-pasan. Begitu diundang ceramah, setan ngejak mikir, amplopnya berapa ya? Betul betul. Berarti berangkatnya saya untuk ngajar atau mikir amplop? Ini saya sampaikan terang-terangan vulgar loh dia. Termasuk trik-trik setan ini ya. Berangkatnya mikir amplop atau mikir ngajar? Amplop. Kenapa? Karena memang saya nggak punya du duit. Betul kan? Tapi kalau saya punya duit. Saya punya duit. Terus diundang ceramah. Kan saya berangkat nggak mikir kasih amplop apa enggak ya? Kalau dikasih berapa ya? Enggak mikir. Kenapa? Orang butuh aku. Saya enggak enggak butuh duit duit, duit gitu loh. Duit punya. Ya kan? Punya du duit. Berangkat ngajar semangat saya mau nggak? ngajar. Dikasih amplop, apa yang dilakukan? Ya trimon. Kenapa? Mas Roni juga butuh. Mau nikah nih bulan Rejab nanti insyaallah pengumuman-pengumuman ah, ah, calon manten recep ada di kanan saya. Ya kan? Amin. Nah, yang amin kan kita kan pengen nikah itu. Eh ini dia pegang karena pegang duit jadinya lebih eh kelas gak mikir gitu loh. Gak mikir A, gak mikir B, gak mikir C. Kalau dia diberi, dia terima. Kalau dia gak diberi, ya hatinya tuh tenang, gak gelisah, gak kemudian muring-muring. Panitia orang genah. Ya kan? Apalagi dibuka amplopnya, ah, seketewu. Untuk daerah sana kalau ngundang lagi jangan diterima ya. Kenapa? Amplopnya mau seketewu. Ya, daerah sana kalau ngundang jangan diterima. Ina utubillah min min kan ya. Berarti kan orientasinya bukan dakwah, bukan ngajar, tapi al duitu wal fulusu. Paham maksudnya ya? Tapi kalau punya duit, tenang hati. Punya duit hati tenang. Makanya dikatakan Orang yang yang mau menjaga asbab nih, sarana duniawi ini tetap dipelihara, tetap dijaga, tetap dipenuhi, nanti ibadahnya bisa lebih ikhlas. Sampai di sini jelas? Nah. Di antara hal-hal yang menyebabkan At-tajrid meninggalkan usaha itu dikatakan bagian dari nafsu. Meninggalkan usaha dikatakan bagian dari nafsu. Kenapa? Karena biasanya orang kalau udah meninggalkan usaha, pegang tasbih, zikiran roh. Ya, hatinya itu lebih cenderung tenang. Kenapa tenang? Karena dia enggak ruwet eh, apa namanya berurusan dengan mate, materi. Tenang dia, enggak ngurusin materi, enggak ngurusin tenang. Tapi tenangnya ini tenang yang tercelah. Kenapa tenang tercela? Karena dia meninggalkan kewajibannya. Meninggalkan kewajibannya. Judulnya sebetulnya bukan tenang, tapi cari enaknya sen sendiri. Suami, Dek, kamu yang kerja saja, saya mau urusan dengan Allah. Ini sebetulnya urusan dengan Allah mau cari enaknya sendiri. Cari enaknya sen sendiri. Nah, ini berarti syahwat Ya, nak nafsu. Dan biasanya orang yang tajrid nggak kerja, pikir terus. Disebut sama masyarakat, itu loh orang tidak gila dunia. Itu orang hebat, dia bisa meninggalkan dunia. Senang disebut masyarakat bisa meninggalkan dunia. Berarti sebetulnya dia tinggalkan dunia, di hatinya ada harapan biar dipuji, disanjung oleh masa masyarakat. Itu termasuk bagian daripada nafsu yang tersembunyi. Kemudian dia merasa udah seperti para wali. Wali-wali nggak cari duit, saya juga nggak cari duit. Makom saya tinggi, mirip wali-wali Allah. Wih, merasanya <laughs> seperti itu. Saya jawab, benten mas. Beda. Para wali tadi nggak punya duit, artinya tenang. Punya duit juga artinya tenang. Kalau punya duit dibagi-bagi. Lah kamu yang gak kerja, pegang tasbih zikiran terus gak punya duit. Mumat. Begitu punya duit dikekep. Paham ya? gak punya duit mu mumat. Punya duit dikekep pegang erat. Takut uangnya hi hilang. Takut uangnya berku berkurang. Nah, ini berarti dia nafsu. Ada nafsu yang tersem tersembunyi. Nah terus kapan saya ini boleh meninggalkan usaha? Guru yang menentukan, bukan kamu. Kapan saya harus usaha? Guru yang menentukan, bukankah kamu. Nanti kalau kamu yang menentukan jadinya salah. Makanya guru yang baik itu bisa ngerti bakat murid-muridnya. Uh, model kayak kamu nggak usah cari duit. Kenapa? Besto, gagal terus. Kamu model seperti kamu, udah, kamu pantasnya jadi kiai, jadi ustadz, jadi guru ngaji. Udah, belajar ngaji yang yang betul. Nah, kamu dipersiapkan dicetak untuk jadi tenaga pengajar yang luar biasa. Ada lagi yang modelnya nih, ini modelnya kalau cari duit cepat dapat nih. Modelnya cari duit cepat, dapat bakatnya ke sana. Jangan gaya mau ngaji terus. Eh kamu ngaji secukupnya, sehari satu jus, sehari satu jus, sisanya Cari duit yang banyak. Kenapa? Yai butuh. Ustadz butuh. Pak Alekmu butuh. Pak Demo butuh. Kalau kamu punya duit banyak, Yaimu tenang. Cari duit yang banyak. Kalau kamu punya duit banyak, Ustadzmu tuh tenang. Udah cari duit yang banyak, kamu kerja mewakili yang pada saat ini cari il, ilmu. Tugasmu di sana. Itu yang bisa ngatur adalah seorang guru. Bukan nafsu kita sen sendiri nggak bisa. Oh pernah itu ada satu orang ngadep ulama kok. Guru, saya mau pergi ke pesantren, mau nyantri. Saya kata ulamanya, ya, enggak, Kamu jangan ke pesantren. Mau ke pesantren itu bagus enggak? Bagus kan? Tapi kata ulama tadi, kamu jangan ke pesantren. Kenapa? Bukan bidangmu di sana. Kamu kuliah, lulus, kerja cari duit. Kuliah, lulus, kerja cari duit. Giliran saya Ah, mau ceritanya? Mau? Iya. Saya ini alhamdulillah loh, punya bakat cari duit ada loh. Bener tuh. Itu godong saya pegang bisa jadi duit loh. Ya saya jual kok ya. Ya kan? Dijual kan bisa jadi du duit. Saya ini punya bakat untuk cari uang. Ada apa? Bakat. Jadi kemampuan untuk berbisnis itu ada. Terbukti dulu saya waktu awal-awal awal-awal dakwah itu saya keliling dari satu hik ke hik yang lain. Jenengan nggak tahu kan? Jadi saya di awal-awal dakwah itu istri saya buat makanan, saya naik sepeda ontel dari satu wedangan ke wedangan, dari satu warung eh, apa namanya susu itu ya ke warung susu yang yang lain. Saya titip makanan. Nanti dua hari sekali saya am, ambil, ya saya ambil hasil hasilnya. Plus saya ambil daster ya, ambil das, daster, saya pergi ke belakang kampus UMS. Ya, belakang kampus UMS. Ada lagi beberapa kos-kos. Ya, untuk apa? Nawarkan. Saya tinggal titip saja. Ini titip dasternya, di sini titip di sana. Minggu kemudian saya cek, laku enggak? Nah, yang laku diam, ambil duitnya. Yang enggak laku diambil barang barangnya. Untung dapat duit. Ya dapat duit saat timbul semangat untuk cari duit. Ya. guru saya ngomong, kamu duduk di sini saja, cari ilmu, kamu belajar, itu saya lebih suka. Pilih mana? Ayo pilih mana? Kalau moto duitan ya, guru maaf guru, ini duit menguntungkan. Kan begitu ya? Tapi kalau orang malas, ya orang malas, dia nggak, wah beneran ini, Kebetulan dapat fatwa nggak usah belajar apa nggak usah cari du duit. Di saat saya seneng-senengnya pengen cari u, uang namanya anakmu muda. Dan uang itu mudah saya dapat. Mudah saya dapat. Guru saya bilang, "Kamu belajar, yo tak tinggal no. Bye bye duit, bye bye." Duit dadah dadah, duit dadah. Gitu kan? Tapi karena saya nurut, saya nurut sama yang mengarahkan. Jadi kalau saya mengikuti kata hati sendiri, melawan yang mengarahkan namanya itu syahwat, namanya hawa naf, nafsu. Tapi saya tinggalkan hawa nafsu ini, saya nuruti guru saya. Hasilnya apa? Alhamdulillah. Duit dibuat cinta sama saya. Saya nggak cinta duit, duitnya cinta sama saya. Lah, Anda pilih jadi orang yang mana? Dicintai duit atau mencintai duit? Halo. Pilih yang mana? Jadi orang yang mencintai atau dicintai? Saya mau tanya, mencintai itu enak atau enggak enak? Enak mana? Mencintai sama dicintai? Enak dicintai, betul? Nah, kalau mencintai duit capek, capek atau enggak capek? Duitnya dicari di sana, rupanya lagi main ke sono. Betul kan? Waktu duit ada di sana, kita deketin duitnya jaim, ya, duitnya ja, jaim. Ya. Repot kita kejar-kejar duit. Tapi kalau dicintai sama duit, kita lagi jaim enggak mau sama duit. Duitnya oh, wah, Duitnya ngejar-ngejar. Jadi enak mana? Dicintai atau mencintai? Dicintai. Lah saya pengen jadi orang yang dicintai duit, bukan mencintai duit. Alhamdulillah berkat nurut sama guru. Berkat nurut sama sama guru. Duduknya santai, Jumat ngajar, ya Rebo ngajar. Duit dapat enggak? Rahasia. Rahasia rahasia. Yang penting kan wajah-wajah orang punya duit. Kenyataan rahasia. Jangan dibongkar di muka umum. Ya, tapi nyatanya kamera baru semua kan ya? Kalau kamera baru punya duit enggak nih? Punya. Buat beli kamera setelah itu rahasia. Jangan dibongkar di khalayak lah, rame. Yang saya maksud apa? Maksud saya kita harus tahu makom kita di mana makomnya di di mana? Posisinya di mana? Oh, kalau posisi lagi jadi anak. Ya, posisi jadi sua, suami. Ya udah kamu jangan gaya kemudian meninggalkan pekerjaan. Ya kamu harus kerja. Harus ker kerja. Lah kalau Ustaz Ali ini, Ali Makzum ini, posisinya suruh baca maulid terus, kemudian gaya eh, kawan-kawan, e, mohon maaf mulai bulan depan saya pensiun dari pembaca maulid. Karena saya mau cari duit, saya pengen punya mobil, saya pengen punya rumah mewah. Kalau baca maulid kelihatannya jamaah juga pada nggak mudeng, cuman bilang jazakallah khairan. Terima kasih, Pak. Banyak itu doa ya. Mau beli motor susahnya luar biasa, cari yang mudengan ya kok nggak ketemu, ketemu. Saya akan tinggalkan semuanya. Mulai besok ya, Jumat yang akan datang saya Syekh Ali Maksum akan tinggalkan yang namanya qasida dan lain sebagainya. Saya akan pergi ke Jakarta, saya akan pakai celana panjang, tidak akan sarungan lagi. Saya mau ngelamar pekerjaan, saya mau cari duit sebanyak-banyaknya. Geladrah Ya, karena itu bukan bidang bidangnya, bukan makomnya, bukan makomnya. Makomnya apa? Ya udah makomnya, ya ini hadir maulid, baca sholat sholawat. Tugasnya seperti itu. Dia harus istiqomah di tugasnya sampai nanti Allah yang pindah. Saya harus istiqomah di tugas saya sampai Allah ngasih tugas yang yang lain. Sekarang tugasnya ya seperti ini, ya udah begini. Jangan lirik tugasnya orang lain. Jangan lirik tugasnya orang orang lain. Nah ini yang banyak orang kepleset. Orang kepleset ketika mendekatkan diri pada Allah sampai akhirnya berantakan ya karena dia nggak bisa menyusun Eh, jalannya ke Allah sesuai tugasnya. Ya, sesuai tugas tugasnya. Sampai akhirnya ada itu pernah cerita terakhir ya, karena udah 45 menit. Ya, cerita yang terakhir. Mohon maaf ya, saya tadi duduknya di sini udah jam setengah 10 ya. Karena tadi saya kurang kurang sehat, bukan nggak sehat, sehatnya lagi lagi kurang. Nah, saya buat dulu sehatnya jadi sama, ya. Sehatnya jadi sa sama. Eh, tadi itu maksudnya rebahan, tapi maaf ketiduran. <laughs> Karena badannya itu greges, ya. Saya sudah siapkan yang biar ngilangin greges air air anget gitu kan, biar hilang gregesnya. Nah, rupanya saya mau rebahan 5 menit jadinya 50 menit. Cuman beda nol tipis kan ya. Mau 5 menit jadi 50 menit eh, capek ya. selesai dengar suara sayup-sayup ahli Maksum ah pantas memang didatangkan hari Jumat ini lumayan kelihatannya seperti edisi spesial ada kosida padahal ustadznya lagi ketiduran lagi kurang kurang sehat besok saya mau ke Aceh doakan ya nah maaf tadi kalau mulainya agak akhir ngajarnya tapi kan dapat suara merdu toh oh ini langkah-langkah datangnya selapan sekali ya Alhamdulillah malam ini bisa hadir. Kenapa? Saya paksa. Sebab besok insya Allah mau ikut saya ke ke Aceh. Kenapa saya ajak ke Aceh beliau ini? Biar belajar tabuhan rebananya Aceh. Nah, nanti Jumat waktu Maulid harus ada lagu yang baru ala Aceh. Kalau enggak, kita kirim ke Aceh lagi sendirian. Setuju kawan-kawan? Iya, jadi pulang harus bawa apa namanya? hadiah gitu kan ya, ilmu bah baru nabur panah, nggak monoton gitu terus. Orang harus bela belajar harus ada improvisasi. Nah, sampai di mana tadi? Cerita? Saya mau cerita apa tadi? ah Belum cerita? Oh, berarti nggak boleh cerita ini. Tadi babnya apa sih? Oh, satu prinsipnya kalau kalau ceramah nggak pernah mi mikir. Ya, babnya tadi terakhir saya ngomong tentang apa? Oh, tidur yang diingat. Ayo coba saya ngomong tentang apa? Apa? Tugas, apa lagi Duit. nah Memang dari awal yang dibahas eh, duit, ya. Yang dibahas tuh duit. Orang harus tahu posisinya. Harus tahu posisinya. Saya ini kira-kira e, posisinya apa ya? Cari duit atau posisi dalam kondisi ibadah, ngajar dan lain sebagainya. Sebetulnya tadi ada cerita terakhir yang mau saya sampaikan. Cuman rupanya belum diizinkan karena saya dibuat lupa, nggak boleh ingat. Nah, kalau nanti tiba-tiba ingat akan saya sam sampaikan. Ya, kisah kisah tentang orang-orang yang cari sabab sama orang-orang yang meninggalkan sabab itu bisa dipelajari dalam dunia tasawuf. Ya banyak orang yang kepleset di sini. Kayaknya dia mau cari akhirat, padahalnya dia itu malas. Padahal dia mah malas. Malas apa? Malas memenuhi tanggung jawabnya. Makanya jangan asal mau keluar, ah ini, ini ketemu ceritanya. Nah, alhamdulillah diizinkan ya, diizinkan. Ah, jadi cerita itu bisa hilang bisa datang lagi loh ya. Cerita jangan hilang dulu. Ting. Ya. Jadi ada satu anak muda baru baru tobat. Baru to tobat. Biasa orang kalau baru tobat tuh menggebu-gebu. Akhirat. Masya Allah. Haram. I iya, oh tobat anyaran gitu. Semangat. Haram. Maksiat. Dosa. raka, Masya Allah. Itu akhirnya dia sholatnya bagus, sholatnya wuh. Cuman dia terlampau, terlampau ini menggebu-gebu. Ya, terlampau menggebu-gebu. Akhirnya dia katakan, jangan nonton TV, haram. Oh, Masya Allah. Jangan nonton TV, haram. Begitu istrinya lihat TV, jengkel TV-nya dibanting, bedos. Rugi atau enggak rugi? Rugi, oh, dibanting bedos, rugi. Masya Allah. Ikut dia dakwah ke sana ke sini gitu. Tinggalkan untuk istrinya, tinggalkan pekerjaannya. Ya memang enak. Siapa bilang gak enak? Mau ikut rombongan dakwah itu enak atau gak enak? Enak. Contoh ini Mas Roni ikut rombongan dakwah saya mesti enak. Di mobil supir Habib Novel enak atau gak enak? Enak. Sampai lokasi disambut atau gak disambut? Sambut pendereknya ha? Habib. Makanya enak atau gak enak? enak. Kasih tempat transit, apalagi ikut saya. Saya cari sendiri transit bayar sen sendiri. Panitianya tidak nyiapin, saya cari hotel. Kalau cari hotel saya nggak mau yang jelek, mesti hotelnya ba bagus, bayar duit duit, bayar dewe. Enak kan kalau punya uang kan ya? Cari yang bagus sudah masuk. Panitianya bingung. Nanti ABP mau transit, transitnya di hotel. Panitianya ndredeg, mau transit yang hotel. Bayar hotelnya lagi piro kan begitu. Saya bilang nggak usah mikir apa namanya, ho hotelnya. Pokoknya lokasi di mana, saya harus sampai jam jam berapa. Saya dari jauh saya pengen isti, istirahat. Cari hotel sendiri, cari hotel masuk. Nah, teman-teman saya mesti penak, Kenapa? Hotelnya mesti ape. Oh, sampai ada itu yang anekdot nih lucu nih. Masuk ke hotel, giliran mandi, keluar dari kamar mandi, buka. Untung ngintip dia. Kalau langsung buat blak gitu kan yang medeni ya. Yang ngintip begini, mudah-mudahan orangnya hadir nih. Ngintip begini kemudian ngomong, "Beb, airnya kok panas?" Aduh, saya bilang, "Ya Allah, iya itu airnya. Kalau kamu putar ke kanan, ya itu jadi pa panas. Ke kiri jadi di dingin. Tengah-tengah nur normal. Asal awakmu orang mi miring gitu." Eh, ini benar nih karena apa namanya? nggak pengalaman tuh. Ada lagi yang bingung. Ini setornya gimana? Nyetornya gimana ini? Ya, karena memang kalau di tempat hotel tertentu kan agak ribet kalau yang nggak berpengalaman berpengalaman. Ya udah masuk. Wah, nah, mulai buat cara buat kopi, godok banyune piye. Mikir nih ojo-ojo. Godok banyunya seperti seperti apa? Pengalaman sama teman-teman. Nyaman itu kan? Ya, nyaman. Siapa yang nggak mau? Misal diajak sama Habib Novel keliling tiap hari. Dan kalau teman-teman saya satu mobil sama saya itu, alhamdulillah kalau saya dapat duit, teman saya dapat duit, minimal 50.000. Enak atau gak enak nih? Enak. Enak atau gak enak? Tengah tengok ngelaras, disupiri, untuk duit. Enak atau gak enak? Enak. Makannya juga eh, enak. Asik atau gak asik? Asik, Orang sami kiri. lali anak, lali bojo. Bojone karep, Mu alasannya akhirat. Masya Allah Allah, akhirat. Alasannya seperti itu, sejatine al almalesu. Paham ya? Ya kalau teman-teman saya nggak malas. Teman saya itu pekerja semua. Ya kerja, mereka kerja, saya yang suka maksa ikut. Tinggalkan. Tolong us pamit ora usah kerja melu aku. Tolong ya, nemeni saya, saya. Bukan masalah saya minta ditemani, sebab kalau lihat wajahnya itu saya senang. Jadi ada teman-teman tuh yang wajahnya menyenangkan. Ya. Kalau Mas Edwin tuh saya larang, saya larang kerja itu. Kerja saya sub, eh, kalau ada bos yang ngontrak Mas Edwin tak parani tak akan mecat. Karena saya se seneng gitu, terhibur di jalan tuh kalau sama teman-teman saya ter terhibur. Jadi capek. Oh, ada orang mau ikut nanti dulu ikut saya gitu. Wajah buat kesel minggato. Ya wajah, ada kan wajah itu kita ketemu nih wah masalah kesel gitu ya. Maunya serius, tegang. Ada nih murid saya satu, udah saya ancam nih. Kalau kamu udah bisa ngomong ya, tegang-tegang terus tak usir Pak <laughs> Tegang-tegang terus. Saya nggak mau wajah tegang-tegang ya. Maunya yang seneng se seneng, mau nyantai di perjalanan itu yang nek nikmat. Tapi teman saya semua pekerja, bukan pemalas. Mereka orang-orang yang punya pekar pekerjaan. Cuman saya paksa. Ini jangan ngambil contoh, ngambil contoh orang yang yang ikut dakwah keliling ke sana disuguhi. Ya nanti dia ya dakwah tapi baru ya disu disuguhi. Kalau nggak seneng ya aneh, memang mestinya seneng, wong enak kok ya. Nah, Rupanya awalnya semangat, masya Allah. Awalnya semangat, tinggalkan semuanya, uh, sholatnya luar biasa. Tiga bulan kemudian saya ketemu dia lagi, tak lihati, uh, oh, nah kok begitu? Yang tadinya TV dibanting, sekarang sholatnya yang dibanting. Paham maksudnya? Sholatnya diting, ditinggalkan. Naudzubillah amin, minta dalik. Kenapa? Karena sebetulnya tadi dia tuh perginya ke sana ke sini, dorongan hawa nafsu. bantengnya TV, dorongan hawa nafsu. Nah itu karena nggak punya guru. Makanya orang nggak boleh memutuskan sendiri. Ada orang datang, Habib, saya mau eh, apa namanya di Raudhah. Saya mau di sini satu bulan, dua bulan. Saya mau bantu-bantu di sini. Saya lihat wajahnya. Rumahmu di mana? Purwokerto, Mulyo. Baru datang bednya, pulang sekarang juga. Ewang ono bapakmu, ewang ono Punya bapak? Punya. Punya ibu? Punya. Tapi orang tua saya ridho. Ya mesti ridho. Ya, karena kamu baik. Pasti ri, ridho. Cuman kalau kamu pengen ridho yang luar biasa, datangi orang tuamu. Kamu cari ridho Allah. Cari beb. Mulia saya gitu Ya. Nyatanya enggak pulang. ya Pindah tempat yang lain. Ya. Pindah tempat yang lain. Ada yang betul-betul bu pulang. Kenapa? Karena sebetulnya dicari itu bukan ridhonya Allah, ridhonya nafsu. Cari yang cocok sama nafsunya. Kalau yang cari ridhonya Allah tuh mau diarahkan sama orang-orang yang ngerti ngerti, orang-orang yang paham. Nah, ini kamu bidangnya di sini, kamu bidangnya di di sini. Oh, kamu nih seperti seperti jangan begini. Kamu harus begi begitu. Setiap orang itu punya apa ya? Bakat yang beda beda-beda, tidak bisa disamakan. A, B, C, D masing-masing berbe berbeda. Nah, insyaallah ini bisa bisa memper apa ya? memperjelas lah Jangan asal meninggalkan peker, pekerjaan. Jangan. Saya mau hijrah, saya akan tinggalkan pekerjaan saya. Nanti dulu mas, jangan hijrah dulu. Ya, jangan hijrah dulu. Kamu kerja dulu. Tapi ada orang yang saya paksa. Saya paksa tinggalkan kerjaanmu. Tinggalkan pekerjaanmu. Nanti gimana? Urusan nanti saya yang ngurus, tapi tinggalkan pekerjaanmu. Kenapa? Karena saya lihat di pekerjaannya akhiratnya jadi berantakan. Di pekerjaannya akhiratnya jadi beran berantakan. Sholatnya nggak bisa bagus, misalnya gitu ya. Cari ilmunya nggak bisa bagus. Ya, dia punya kemampuan yang lebih seharusnya di bidang yang yang lain cuman dia terbelenggu oleh pekerjaan. Nah, yang bisa lihat orang yang ngerti. Kalau yang nggak ngerti nggak bisa li lihat. Makanya kalau kita ada orang yang ngarahkan bersyukurlah. Alhamdulillah ada yang bimbing saya, ada yang mengarahkan saya sehingga saya bisa tahu ini bukan karena nafsu saya, bukan karena hawa saya, tapi memang ini ada yang mengarahkan saya, saya mau nurut saja. Selesai. Enak atau enggak enak? Enak. Nah jenengan saya arahkan, golek duit sing Ya cari duit yang yang banyak Tapi jangan lupa Sholatnya tepat ya Kemudian ngajinya cari ilmunya ya isti, istiqomah Cari duit yang banyak Kemudian jenengan bangun itu ya Musola-musola sebanyak mung Mungkin tapi milik kalian sendiri Jangan diserahkan orang Nanti dipakai yang aneh Aneh Kelola sendiri milik saya Saya katakan kagum saya sama teman-teman di Korea Teman-teman di Korea TKI kok bisa membangun 45 musola dan 5 masjid di Korea sana. Satu masjid itu kemarin saya tanya berapa nih untuk bangun satu masjid. Beli eh, apa namanya gedung dijadikan masjid. 7 miliar Bib. Masya Allah TKI bisa beli masjid harga 7 miliar Ini biasa atau luar biasa nih? Luar biasa Eh kita-kita di sini kerja bangun masjid aja kabotan di sana kan jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Iya. Mestinya kan uangnya di wet wet. tapi nyatanya bisa bangun masjid dari kerjanya. Lah kita udah kerja di sini tuh, Masya Allah, malam gak ngeluarkan duit bisa dapat makanan kok. Gimana caranya? Cari majelis NU, makan-makan. Betul lah betul? Eh iya, majelisnya habae, para kiai itu kan mesti ada ada sesuatu yang dicicipi karena mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallam. Gitu saja kok duit dikekepi terus. Gak ada semangat. Gimana caranya ya? Di kampung saya ini berdiri satu pusat kegiatan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gimana cara di kampung saya ini berdiri ya apa namanya? tempat untuk menjadi sumbernya orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an. misal ya, itu mi, misal. Begitu urusan duit lari terbirit-birit. Betul? Hadir tidak orangnya ini? Kalau urusan duit lari terbirit, birit. Kenapa? Ya karena tadi masih belum punya uang yang yang banyak. Makanya cari duit yang banyak. Yang penting halal dan jangan meninggalkan kewajiban, jangan melanggar yang tidak boleh di, dilanggar. Makomnya bukan makom tajrid. Anda semua termasuk saya belum di situ.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 العالمين آمين Terima kasih mohon maaf semoga semua pulang ke rumah masing-masing selamat sehat manfaat amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh